Alhamdulillah, azakumullah. Kemuslimin yang sahur dan itu Allah yang memegangnya hatta la tazula sehingga tidak bergeser, tidak berubah. Qala Man alladhi yamudduhu? Siapa yang menjulurkannya? Siapa yang membentangkannya? Wa man alladhi yasunuhu? Siapa yang menjaganya? Man alladhi yasunu hadzal kaun kullahu wa la taghayyar?